Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Seperti biasanya, kemarin yang belum setoran hadisnya siapa? Antum sudah? Hadis yang terakhir kita baca sudah setoran antum? Antum sudah? Eh, tafadhal. Ya Rasulullah Ya Rasulullah ya Ahlul bisab bil ujur Yusalluna kama nasalli wa yasumuna kama nasum Wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim Qala Rasulullah SAW Awali sekolah ja'alallahu lakum ya ma tasaddaqun Inna bi kulli takdiratin sadaqah Inna bi kulli takdiratin sadaqah Wa kulli takdiratin sadaqah Wa kulli tahmidatin sadaqah Wa kulli tahmidatin sadaqah Wa amrun bil ma'rufi sadaqah Wa nahyatun munkarin sadaqah Wa قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر فكذلك لو وضع في حلال كان له أجر رواه مسلم نعم بارك الله فيكم أنتم sudah تفضل Naam, antum sudah? Fadal. Naam, antum sudah? Eh, bismillah. Naam, antum sudah antum? Sudah? Fadhal. Naam barakallahu fikum. Antum sudah? Antum? Abdul Aziz? Sudah? Eh, fadhal, fadal. Sudah juga? Sudah. Ayo fadal. Na'am barakallahu fiikum. Lakum sedang mari. Fadhal. Nah, sudah Yusuf? Bismillah. Apa? Antum sudah madan? Nah, barakallahu fikum. Antum sudah? Belum? Bismillah. Baqitum antum sudah? Antum sudah? Antum? Eh, nah barakallahu fiikum antum sudah juga? Sudah. Fadhal, fadhal, ah. Eh, fadhal. Naam barakallahu fikum. Semua sudah insyaallah ya. Semua sudah insyaallah ya. Anda sudah belum antum? Belum. Eh, bismillah. ayat ti aduna syahwatin ayakunu alaihi ajrun wala yakunu fiha alai ajrun fiha alai ajrun wala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana akana lahu fiha ajrun eh ara'aitum law law wada'aha haram akana alaihi fiha ajrun wala ara'aitum law wada'a fi haramin akana lahu ajrun Hmm? Akala Akala lahu fiha Akala alaihi Akala alaihi wizrun Lawada'aha fi halani Kadhalika Kadhalika lawada'aha fi halani Ajrun Wa hmm? Wa Kadhalika lawada'aha fi halal Kana lahu Wakadhalika wada'a fi halal Lawada'aha fi halal Wakadhalika lawada'aha fi halali kana lahu ajrun. Na'am barakallahu fikum diulang-ulang ya. Adapun yang lainnya insyaallah taala na'am barakallahu fikum yang belum insyaallah semuanya ya insyaallah ya. Ya na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan habibullah taala sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yaitu mengenai mengenai memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Yang mana dua perkara ini merupakan asasuddin, itu pondasi agama Islam ini. Karena agama Islam tanpa dua perkara ini tidak akan tegak, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Dan sudah kita lawati bahwasanya termasuk keistimewaan dan juga bagusnya umat Nabi Muhammad SAW diantaranya apa? Sifat-sifatnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk berdakwah di hadapan manusia. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, hadis mengenai tata cara tahapan-tahapan di dalam mengingkari kemungkaran sudah kami sebutkan dan sudah kita baca juga itu hadis rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanih fa in lam yastati' Fabi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Perhatikan ikhwan fillah, a'azzani wa azakumullah, di dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita tentang tahapan-tahapan di dalam mengingkari kemungkaran. Yang pertama, barang siapa di antara kita yang yang melihat suatu kemungkaran jangan diam, tapi ingkarilah dengan tangan kalau mampu. Jika tidak mampu dengan tangan dengan lisan, dakwah diajarkan, diarahkan. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Ini paling minimnya. Jadi kalau orang nggak pernah mengingkari kemungkaran sama sekali, tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan hati, dikhawatirkan hilang keimanan pada dirinya. Hati-hati para kalafikum. Di akhir hadis Rasulullah menyatakan apa? Wadzalika at'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Bayangkan. Tapi sudah mending karena dia masih mengingkari kemungkaran atau walaupun dengan apa hatinya mahum salah ya kita lihat contoh-contohnya qala syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala fadalla ala annahu la yu'dar ahadun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini menunjukkan bahwasannya tidak ada seorang pun diberi udur dalam masalah memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar lakin kullun bihasabi ma yastati. Akan tetapi masing-masing orang sesuai dengan kadar yang dia mampu. Jadi kita nggak boleh membebankan diri. Kita ini rakyat sipil istilahnya. Bukan pemerintah, bukan pemimpin, nggak punya senjata-senjata berat, paham ya? Nggak punya nah barakallahu fikum fasilitas-fasilitas yang memadai. Kita hanya bisa menyampaikan, mengarahkan, kemudian apa barakallahu fikum membimbing. Paham ya? Kita lihat falladilahu sultatun yunkiru biyadih maka orang yang memiliki kekuasaan, perhatikan ini pentingnya, yang memiliki kekuasaan seperti pemimpin pemerintah, aparat-aparat negara, yungkir biyadih seharusnya dia mengingkari dengan tangannya karena mereka punya senjata. Ya enggak? Kalau kita apa senjatanya coba? Eh, senjata kita al-qalam Eh, lisan dan pena saja. Adapun mereka senjata-senjata berat ada. Paham ya? Seharusnya mereka-mereka inilah yang mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Wa yughayyirul munkar wa yuziluhu biyadih. Dan meng, dan na barakallahu fikum mengubah kemungkaran serta menghilangkannya dengan tangannya. Ini yang memiliki kekuasaan. Adapun seperti kita namanya apa? rakyat sipil. Kita nggak punya kekuasaan. Jangan sampai kita membuat apa? negara di bawah negara. Sudah ada negara, sudah ada pemimpin, saudara pemerintah kita kita berontak misalkan, bikin grup sendiri, eh, grebek sana, grebek sini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum masuk ke area perjudian, area kemaksiatan, grebek misalkan jangan. Kita punya pemimpin, punya pemerintah, punya atasan. Itu urusan mereka seharusnya. Kita semampunya barakallahu fikum. Dengan ilmu kita ajarkan, dengan Al-Qur'an dan Sunnah kita kembangkan. Caranya seperti itu. Kita lihat Walladzi laysa lahu sultatun yunkiru bilisanih, ya kan? Adapun orang yang tidak punya kekuasaan seperti kita-kita ini mengingkari dengan lisannya, berdakwah barakallahu fikum, tapi dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wadadilhum billati hiya ahsan." Perhatikan baik-baik tiga tahapan tata cara dalam berdakwah. Paham ya? Tiga tahapan tata cara dalam berdakwah. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah eh, dakwahkanlah kepada jalan rabb dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Wad'u syai' fi mawdi'ihi ahsan. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat kondisinya, dilihat situasinya, dilihat apa? tempatnya. Paham ya? Melihat tiga perkara. Si, kon, pas situasi, kondisi, tempatnya barakallahu fikum enggak sembarangan. Orang berdakwah antum misalkan masuk di nah barakallahu fikum tengah-tengah orang awam, antum ajarkan Alfiyah bin Malik, bubar semua nanti. Paham ya? Nah, antum langsung ajarkan di itu eh Alfiyah bin Malik atau belajar bahasa Arab, nahwu misalkan, pusing kepala. Paham ya? Tapi diajarkan pertama kali apa tauhid. Bagaimana cara mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Bagaimana ibadah mereka dengan benar? Itu pertama kali. Dakwah pertama ini tauhid, harus tahu, harus paham ya. Jangan kita langsung karena apa? Karena sudah belajar usul, belajar mustalah langsung masuk ke tengah-tengah orang awam, buka apa? Buka bekunia. Paham ya? Mereka pusing nanti ini hadis marfu, mauquf, maktu ini bagaimana? Pusing kepala. Tapi kita ajarkan bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, seperti itu. Melihat apa tadi? Tiga perkara situasi, kondisi dan tempatnya. Hikmah wad'u syai'i mawdi'ihi. Kemudian kalau dengan cara hikmah kok enggak mempan, langkah yang berikutnya wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang bagus, dinasihati, diarahkan seperti ini, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, dijelaskan. Kemudian kalau dengan cara yang kedua tadi dengan nasihat yang bagus kok nggak mempan juga. Yang terakhir, kalau membawa hasil. Apa itu? Debat. Paham ya? Perdebatan di sini bukan setiap orang diperbolehkan, lihat kondisinya. Apakah menghasilkan ataukah tidak perdebatan tadi? Kalau seandainya perdebatan wazadilhum humbilnya hiya ahsan dan debatlah mereka dengan cara yang baik, ajak berbincang-bincang dengan cara yang baik, itu nanti kalau melahirkan suatu kebaikan silakan. Tapi kalau mereka mainnya akal, jangan dilayani. Paham ya? Terkadang orang-orang awam yang jauh dari ilmu, itu kalau kita lawan, lawannya mereka akal. Kita dalil kalau Allah kalau Rasul, mereka kalau begini, kalau begitu pakai akal. Kalau antum lawan, semakin akal mereka gunakan. Yang seperti ini bagaimana? Tinggalkan. Assalamualaikum. Cukup. Kenapa? Bukan karena kita takut dan kalah tidak. Kita menyelamatkan hati kita. Jangan sampai hati kita terkotori terkena subhat Caranya gitu barakallahu fikum. Jangan antum lawan terus karena mereka terkadang dengan akal tadi itu. Paham ya? Oleh karena itu kalau agama dibangun di, di atas akal rusak atau tidak? Rusak. Rusak barakallahu fikum. Naam. Kenapa rusak? Karena agama dibangun di atas dalil Al-Qur'an was sunnah. Sudah kita lewati kalamnya siapa kemarin? Kalam yang masyhur, kalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana dinu birra'yi" Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, lakana batin khufi aula bil masmi Nistanya bagian khuf yang bawah lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Khuf itu semacam kaos kaki. Kalau di Arab sana ma'ruf terbuat dari kulit. Jadi kalau dengan akal yang kotor yang bawah atau atas? Yang kotor bawah. Berarti bawah itu yang diusap. Tapi karena dengan dalil yang diusap yang mana? Atasnya. Ya enggak? Kalau orang pakai khuf, kaos kaki, dia memasukkan awal mulanya di dalam keadaan suci, kemudian nanti kalau wudu, enggak perlu dia lepas lagi. Cukup diusap atasnya. Jangan bawahnya diusap-usap gini. Paham ya? Kalau dengan akal bawahnya itu yang kotor. Kalau dengan akal. Tapi sudah kita lewati bahwasanya agama dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Ikhwani fi din azzani wa kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, ingat-ingat tadi ya tahapan-tahapan di dalam berdakwah enggak sembarangan dengan cara hikmah, kemudian dengan cara nasihat yang baik, yang bagus, kemudian perdebatan kalau memang harus tempuh, eh, melihat situasi, kondisi dan tempatnya dan hasil yang nah barakallahu fikum dibuahkan dari apa? perdebatan tersebut. Nah, kita lihat sini. Walati laysa lahu sultatun yunkiru bilisanihi wa yubayyin wa yansahu wa ya'idu wa yudzakkir wa yadullu 'alal khair bilisanihi. Adapun orang yang tidak memiliki kekuasaan, maka hendaknya dia mengingkari dengan lisannya, menjelaskan, menasehati memberikan arahan, mengingatkan, menunjukkan kepada kebaikan dengan lisannya. Ini yang kita lakukan. Kita nggak punya senjata-senjata, nggak punya kekuatan. Kita hanya rakyat sipil. Paham ya? Rakyat sipil yang bisa dikatakan apa barakallahu fikum nggak punya kekuatan kalau dari siapa? persenjataan. Oleh karena itu dengan lisan kita dakwahkan kita sampaikan sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada masing-masing kita. Kita lihat di sini, wa hadza la yukallifuhu syai'an. Kata beliau, dan yang seperti ini tidak sampai membebankan kepada dia sesuatu apapun. Maksudnya bagaimana? Jangan dibebankan. Maksudnya kalau nggak mampu ya semampunya gitu loh. Jangan dipaksakan dirinya. Nah, kita lihat di sini. Karena sudah kita lewati kaidahnya, jangan sampai kita mengingkari suatu kemungkaran kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat yang lebih besar. Paham itu ya? Contohnya apa? Contohnya antum melihat ada orang di kampung itu berjudi. Ramai itu, bisa dikatakan hampir satu kampung judi semua. Antum melihat kemungkaran ini, mungkar ini. Antum masuk ke tengah-tengah ini, haram Pak, judi bubar, bubar misalkan. Antum dibunuh nanti di situ. Paham ya? Bisa jadi dihabisi di situ. Jadi mau mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, jangan. Itu nanti kita menempuh kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih meninggalkan kemungkaran lebih kita dahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau hilang kemungkaran tadi, baik atau tidak? Baik. Tapi nanti kalau seandainya menimbulkan kemungkaran lebih dahsyat, jangan. Apa maksudnya? Nah, nanti antum dibunuh. Eh, antum nanti misalkan dihajar di situ misalkan, akhirnya enggak bisa dakwah. Kemungkaran kemana-mana nanti. Oleh karena itu, barakallahu fikum di dalam masalah ingkar mungkar harus melihat apa situasi, kondisi dan tempatnya tadi. Nah. Kita lihat berikutnya, walladzi la yastati' bilisanihi rubikal biqalbihi yang paling minimnya. Dan orang yang tidak mampu mengingkari dengan lisannya, hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Fala ahada ya'jaz an inkaril munkar bil qalb abada. Enggak ada seorang pun yang merasa lemah, tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya selama-lamanya enggak ada. Setiap orang mati mampu. Kalau hatinya sudah enggak mengingkari, berarti ada syai, ada sesuatu di dalam hatinya. Paham ya? Melihat kemungkaran kok dia santai-santai saja, tenang-tenang saja, hati-hati. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan azab di tengah-tengah kampung tersebut, kita termasuk yang kena imbasnya, jangan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menghukum eh, kaum yang berbuat kezaliman itu enggak pandang bulu. Terkadang orang-orang yang enggak bersalah pun kena sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah telah memberikan ultimatum yang sangat keras dalam Al-Qur'an Karim, "Wattaqu fitnatan la tusiban dzalamu minkum khassah." Hati-hati kalian dengan sebuah bencana yang tidak menimpa orang-orang khusus yang dolim saja di antara kalian. Enggak menimpa hanya orang dolim saja. Bahkan semuanya merata. Aku saksikan. Terjadi tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir. Apakah yang terkena orang-orang maksiat saja? Tidak, orang-orang muslimin pun kena juga. Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada kemungkaran kemudian kita diam. Paling minim dengan hatinya mengingkari. Paham ya? Wahana benci sekali dengan kemungkaran tersebut tapi enggak mampu dengan lisan, hatinya sudah benci. Intinya ini, paham ya? Hatinya benci dengan kemungkaran tersebut. Naam. Ikhwani fi din wa wasakumullah, kita lihat berikutnya. Qad ya'jazu 'anil lisan wa ya'jazu 'anil yad. Terkadang orang enggak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan dan tidak mampu dengan tangannya lakin la ahada ya'jaz 'anil inkar bil qalb akan tetapi tidak ada seorang pun yang lemah untuk mengingkari dengan hatinya semua orang bisa kalau menggerakkan hatinya tapi kalau hatinya sudah enggak pernah mengingkari sama sekali berarti apa berarti sudah mati hatinya ngeri sekali la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran tidak mengenal yang ma'ruf tidak pula mengingkari sesuatu yang mungkar. Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa idza ankarta al-munkar biqalbika fa innaka ta'tazilu ahlal munkar wa mawatin munkar wa tabta'idu anha." Dan apabila engkau mengingkari kemungkaran dengan hatimu, berarti apa? Berarti engkau harus meninggalkan pelaku-pelaku kemungkaran tersebut dan meninggalkan tempat-tempat kemungkaran dan menjauh darinya. Bukan malah ngumpul di situ. Paham ya? Kalau tahu kemungkaran di situ tempat apa bandar narkoba, kok antum malah masuk-masuk ke situ? Eh, ingin jadi kurirnya misalkan, eh, ingin jadi apa? Nah, pengedarnya misalkan. Jangan. Kalau sudah benar-benar tobat, ngingkar itu kemungkaran, jauhi, hindari. Paham ya? Caranya seperti itu barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena kemungkaran semua wasilah-wasilah yang mengantarkan pada kemungkaran mungkar. Semua wasilah, perantara, sarana yang menghantarkan kepada kemaksiatan itu dihitung maksiat juga. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum hati-hati. Na'am. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat sini. Fala tajlis fiha wa tusyarikhum fi munkarihim. Jangan sekali-kali kamu duduk di situ dan berserikat kerjasama dengan mereka di dalam kemungkaran mereka. Sudah tahu kemungkaran jangan malah duduk-duduk, hati-hati. Hindari. Sudah tahu ahlu bid'ah wa dalal, jangan malah dekat-dekat duduk-duduk dengan mereka. Karena duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu ahlu bid'ah wa dalal, hizbiyun atau yang semisalnya bikin sakit hati. Sebagaimana ungkapan Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah barakallahu fikum la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub apa artinya? Jangan kalian duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Bedakan duduk dengan duduk-duduk. Kalau duduk cuma sekali dua kali, tapi kalau duduk-duduk ini menunjukkan dia tuh berteman dengannya. Hati-hati. Kenapa pak dilarang? Dikarenakan bisa membuat sakit hati. Paham ya? Imma sakit hati karena ucapan-ucapan mereka atau sakit hati dengan syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Kemudian juga Imam Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahmatullahi alaih juga menyatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amin min an yughmisukum fi dhalalatihim aw yulabisu ma kuntum ta'rifun aw kama qala rahmatullah artinya apa jangan kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu jangan pula mendebat mereka debat aja enggak boleh karena perdebatan harus didasari oleh ilmu harus ada ilmu enggak sembarangan wahana debat aja lah, jangan hati-hati. Perdebatan itu sumber kecelakaan bagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Oleh karena itu Rasulullah memberikan apa? peringatan dalam hadis yang sahih. Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al bahini radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alai illa utul jadal." Apa artinya? Tidaklah sekelompok kaum tersesat yang semula berada di atas petunjuk melainkan sebabnya karena didatangi pintu perdebatan. Debat, kalah, bingung, stres, akhirnya yang benar anak atau dia ya? Bingung dia. Semula dia kokoh di atas sunnah, di atas Al-Qur'an sunnah, di atas al-haq, tapi karena debat tadi kalah dia. Bingung. Wah, kepikiran terus yang benar anak atau dia ya? Ini, hati-hati. Al-Imam Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah mengatakan, "Karena aku tidak merasa aman kalau seandainya mereka membuat talbis, menyamarkan al-haq yang ada pada diri kalian. Paham ya? Hati-hati, jangan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, dengan ahlu bid'ah wad-dhalal, dengan orang-orang ahlu tahazzub, hizbiyyin. Nah, barakallahu fikum yang berdakwah nanti tidak didasari Al-Qur'an Sunnah, hati-hati. Karena apa? Hati kita ini lemah. Hati manusia itu lemah, jangan merasa wahana sudah sunni salafi, mesti kuatnya enggak mungkin terkena syubhat. Itu berarti merasa aman dari fitnah. Haram. Enggak boleh. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al khasirun. Artinya apa? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah taala kecuali orang-orang yang rugi. Jangan merasa aman. Hati-hati. Al asy khattafa wal qulubu dha'ifah itu kaidahnya ya, ya. asy khattafa wal qulubu dha'ifah. Subhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati manusia itu lemah. Lemah atau tidak? lemah barakallahu fikum Nah, oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik wahai zat yang membolak-balikkan hati kokohkanlah hatiku di atas agamamu ini penting sekali jangan antum lupakan ketika berdoa setelah salat malam atau ketika berdoa intinya doa ini penting sekali ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ikhwan fillah wa wazakumullah. Jadi jangan sampai kita mengingkari suatu kemungkaran kemudian kita justru malah duduk di tempat kemungkaran tersebut. Fala tadlis fiha wa tusyarikhum fi munkarihim. Jangan kamu duduk di situ dan berserikat kerjasama dengan mereka di dalam kemungkaran mereka. Watakul kemudian kau mengatakan ana mungkirun biqalbi Aku mengingkari dengan hatiku. Contohnya, antum misalkan posisinya enggak senang mengingkari apa berdakwah nam, menggunakan televisi. Berdakwah menggunakan gambar makhluk bernyawa, antum enggak senang, tapi duduk-duduknya sama mereka. Karena kan mengingkari dengan hati. Namanya, ini berbahaya, hati-hati. Berbahaya barakallahu fikum. Jangan antum bergaya gayang dengan hati tapi bertemannya dengan mereka ini hati-hati. Kenapa? Hati itu lemah, subhat menyambar-nyambar. Paling minimnya nanti atau enggak muji dia. Si fulan bagus kok, baik dia. Walaupun dia membolehkan berdakwah dengan televisi tapi orangnya baik. Ini hmm, ustaz kibar katanya. Allah musta'an. Jangan seperti itu barakallahu fikum. Haram-haram. Dalil hujjah yang dipakai oleh mereka orang-orang yang dulu mengharamkan gambar makhluk bernyawa hingga saat ini enggak pernah berubah. Yang berubah itu orang-orangnya, oknum-oknumnya yang berubah. Paham ya? Berubah pikirannya, berubah ini. Kalau ditelusuri semuanya sumbernya gara-gara fulus. Paham ya? Uang. Karena kalau berdakwah dengan televisi, anak yakin bikinlah nah, dan banyak yang cerita, itu enggak terlepas dari yang namanya uang. Paham ya? Tapi kalau dakwah seperti kita, coba. Eh, enggak ada soting-sotingan. Eh, enggak ada juga nah barakallahu fikum YouTube-YouTubean, paham ya? Nah barakallahu fikum adanya. Eh, enggak ada gini-gini kemudian <clears throat> maksudnya enggak ada. Eh, semuanya serba seadanya. Nah barakallahu fikum Allahu musta'an. Ini syahidnya Jangan antum mengingkari kemungkaran tapi duduk dengan kemungkaran tersebut. Ini kata beliau. Watakul kemudian kamu katakan anak mukirun bi kalbi. Anak kan mengingkari dengan hati katanya. Hada yakfi. Ini enggak cukup kata beliau. Balabudda budda ta'ida tabta'ida 'anil wa ahli. Tapi harus kamu menjauh dari kemungkaran dan pelakunya. Walatu khalid ahlil mungkar. dan jangan kamu bercampur baur dengan pelaku kemungkaran. Hati-hati. Kenapa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, mungkin gaya bahasanya, pakaiannya, paham ya? Tata cara dalam nah barakallahu fikum berpakaian atau yang semisalnya, ini nanti termasuk bagian dari mereka. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Kenapa? Sudah kita lewati pembahasannya dalam hadis yang sahih, permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu dipermisalkan bagaikan apa? teman duduk yang baik penjual minyak wangi. Teman duduk yang jelek adalah apa? Tukang pandai besi. Penjual minyak wangi, antum berteman dengan penjual minyak wangi, pertama yang antum cium di situ baunya wangi semuanya, serba wangi. Ima antum nanti dikasih minyak wangi, baunya wangi juga. Paham ya? Atau beli minyak wangi kalau punya uang wangi juga, atau walaupun enggak beli, tercium bau wangi di situ. Jadi orang-orang menilai, masya Allah si fulan ini bagus, walaupun dia nggak bagus sebenarnya, karena teman duduknya orang baik. Paham ya? Berbeda dengan teman duduk jelek tadi, seperti tukang pandai besi. Antum tahu tukang pandai besi enggak? Besi yang terkadang dibakar itu pakai alat itu, eh, pakai semacam tabung itu di gini-ginikan itu ya, kemudian keluar api-apinya itu. Nah, kalau berteman dengan teman jelek dipermisalkan bagaikan berteman dengan orang nah tukang pandai besi tadi itu. Ima tertium bau bakar-bakaran, paham ya? Kalau apinya ternyata keluar, mengena bajunya sobek bajunya. Baunya serba tidak sedap. Walaupun antum baik, sunni salafi, tapi temannya mabu-mabuan, temannya tukang judi. Si fulan tuh berjenggot, berjumpa, tapi kok berjudi ya. Padahal enggak judi dia, teman duduknya orang suka judi, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita salah di dalam mengambil teman. Rasulullah sudah mewanti-wanti dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa orang yang dia jadikan teman. Kalau temannya adalah pembegal, lama-lama dia pun akan jadi pembegal walaupun secara pelan-pelan. Hati-hati itu. Kalau temannya pengedar narkoba, eh, paling minim dia nanti walaupun bukan pengedarnya, mungkin dia apa? Pemakainya. Paham ya? Gak ngedarkan tapi pemakai sama aja. Allah musta'an hati-hati. Nah, jadi teman duduk itu pengaruh besar. At-tuyur ala askaliha Burung itu akan hinggap dengan burung yang sama. Paham ya? Antum saksikan ya burung-burung yang ada itu. Burung gagak dengan burung gagak, burung merpati dengan burung merpati, burung emprit, burung emprit itu berapa ya? Burung pipit kecil-kecil itu sama burung pipit juga. Enggak pernah antum lihat burung apa? Burung gagak terbang bareng dengan burung merpati. Enggak pernah karena beda jenisnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu sudah nah barakallahu fikum lam terfitrahkan untuk mencintai yang sejenisnya. Oleh karena itu, kita semuanya ikhwan fiddin, ahlu sunnah wal jamaah, menjaga persatuan, persaudaraan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan di atas harta, bukan di atas kedudukan, bukan di atas titel, gelar, dan jabatan. Itu penting dan perlu diingat-ingat. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Illa idza kunta tastati' al-islah", kecuali kalau kamu mampu memperbaiki. Berteman enggak masalah, tapi mampu memperbaiki. Kalau enggak mampu, fa idza kunta la tastati al-islah ibta'id wa anzi perhatian Perhatikan baik penting ini ya. Perhatikan baik-baik. Jika kamu tidak mampu memperbaiki, perhatikan. Nah, maka jauhilah. Jauhilah pelaku kemaksiatan tadi. Jauhilah pelaku kemungkaran dan selamatkanlah dirimu. Karena menyelamatkan diri dari api neraka wajib atau tidak? Wajib atau enggak? Wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya mana? Naam, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Terulang-ulang. upayakan sudah melekat semuanya ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari na'am barakallahu fikum ansaman api neraka tersebut. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah. Naam, ini mengenai ingkar al-munkar. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam kemudian berikutnya termasuk amalan yang penting juga. Ini kan kita bahas masalah apa sih sebenarnya? Bahas hiburan bagi orang-orang miskin. Kita semuanya orang miskin, kita semuanya jangan banyak banyak bergaya. Uang yang kita miliki berapa? Ada enggak 50 M? Enggak ada kan? Miskin semuanya. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai segenap manusia kalian itu orang-orang fakir orang-orang yang butuh kepada Allah taala dan Allah taala zat yang maha apa? Nah, barakallahu fikum kaya dan maha terpuji. Kita semuanya miskin. Nah, ini hiburannya. Ketika para sahabat orang-orang yang miskin saat itu melihat orang-orang kaya bersedekah dengan harta-harta mereka, mereka merasa iri, pengen gitu loh. Ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Ingat-ingat ya, ada dua hasad, eh, dua macam hasad. Hasad yang terpuji namanya ghibtah. Hasad yang tercela yang namanya iri tadi. Paham ya? Bedanya apa kira-kira? Ingat nggak? Bedanya eh, esan, bedanya apa? Ghibtah dengan hasad yang tercela. Eh? Nah, kalau hasad yang tercela Nah, globalnya perhatikan baik-baik, hasad yang madmum tertela itu tamanni zawalin nikmah anil khair. Berkeinginan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Semoga si fulan itu miskin, semoga si fulan hafalannya lemah, semoga si fulan itu jatuh miskin misalkan. Nah, dia pengen kalau kebaikan yang ada si fulan itu hilang. Total. Itu namanya apa? Hasad yang tercela. Tapi kalau ghibta, itu dia ada keinginan, keinginan untuk menjadi seperti si fulan, Paham ya? Tapi tidak apa? Tidak ada keinginan untuk hilangnya kenikmatan yang ada pada sebulan. Anak berkeinginan kalau seandainya punya uang seperti sebulan, anak akan bersedekah. Bagus atau tidak ini? Bagus. Karena kita nggak ingin kalau si fulan tuh jatuh miskin juga. Cuman kita pengen kalau punya uang bisa sedekah seperti si fulan, namanya ghibtah. Paham ya? Berkeinginan suatu kebaikan yang ada pada si tapi tidak ada niatan untuk apa? Agar kebaikan itu hilang dari si Mau salah? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azdan wasakumullah, hiburannya ternyata apa kemarin? Rasulullah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang dihitung sedekah walaupun bukan uang, ini penting ya, bukan uang ya. Antum enggak perlu kepala pusing wah enggak pernah punya uang ini. Mau sedekah enggak bisa ini. Dompetnya kosong misalkan. Ada amalan-amalan yang bisa dijadikan sedekah. Tahmid, alhamdulillah, sedekah Takbir, Allahu Akbar, sodako. Tahlil, la ilaha illallah, sodako. Kemudian tasbih, subhanallah, sodako. bukan? sodako. Merintahkan perkara yang ma'ruf, sedekah. Melarang dari perkara yang munkar, sedekah. Sekarang yang berikutnya, tsumma qala sallallahu wa fi but'i ahadikum sedekah. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya salah seorang di antara kalian berhubungan badan dengan istrinya, secara globalnya gitu aja ya. Itu dihitung sedekah. Jadi suami istri, nah barakallahu fikum di situ ada sedekah yang jangan sampai terlupakan. Bukan berarti sedekah harus dengan uang. Antum jangan pikirannya itu kan enggak punya uang enggak bisa sedekah. Amalan-amalan itu ingat ingat terus. Paham ya? Antum cuma bermodalkan subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sedekah bukan? Sedekah. Paham ya? Sedekah semuanya itu. Paham ya? Jangan antum sepelekan kelihatannya ringan, di lisan tapi sedekah. Nah, kita lihat. Al-bud'u maknahu al-farj. Nah, al-bud'u maknanya al-farj kemaluan. Wal murad huna qada'ul qada'us syahwah. Yang diinginkan di sini adalah apa? menunaikan syahwatnya. Perhatikan baik-baik. Nah, maksudnya suami istri ya. Nah, fal insanu fihi nam gharizatu syahwah. Maka manusia secara globalnya memiliki apa? Memiliki syahwat yang sangat kuat Enam lelaki maupun wanita sama saja. Cuman kalau perempuan itu karena tertutupi rasa malunya itu sehingga nggak nampak kalau dia sebenarnya juga pengen seperti laki-laki. Apa maksudnya ya? Punya keinginan seperti yang diinginkan laki-laki, cuman karena perempuan terkalah dengan rasa malunya, rasa malunya tadi. Kita lihat. Ja'alahullahu fi dzukur wal inat min bani Adam wa ghairihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hal ini ada pada lelaki dan wanita dari anak keturunan Nabi Adam dan juga selain mereka. Hewan pun ada. Antum jangan main-main, hewan pun ada juga. Buktinya hewan ada yang jantan, ada yang betina. Abdurrahman, ada hewan yang laki-laki perempuan ada enggak? Eh, apa kalau hewan jantan betina dan keliru ngucapannya ya? Nah, barakallahu fikum karena pernah keliru. Jangan sampai keliru ya. Eh, katanya sebagian orang kan keliru ungkapannya ya. Ayam laki-laki. Kemudian ayam eh, ayam perempuan keliru ungkapannya kalau hewan jantan betina gitu caranya. Nah itu ungkapan yang tepat ya, walaupun secara globalnya bahasa Arabnya hampir mirip. Nah, bahasa Arabnya sama aja, Indonesianya beda. Jantan betina. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Imtihanan li bani Adam. Ini semuanya ujian untuk bani Adam. Perhatikan baik-baik ini ujian karena tergantung dia menyalurkannya nanti. Kalau dia menyalurkan kepada kebaikan eh, pada tempatnya dapat pahala. Wa aidan limaslahatin dan juga apa? dikarenakan suatu maslahah yaitu manfaat wa bakaun nasl wan al insani yaitu tetapnya adanya na'am barakallahu fikum keturunan dan jenis kemanusiaan ya enggak dengan adanya laki-laki dan perempuan na'am barakallahu fikum suami istri adanya keturunan di balik itu semuanya ada yang dikaruniai anak laki-laki ada yang dikaruniai anak perempuan ada yang dikaruniai kembar dua-duanya laki-laki ada yang dikaruniai kembar dua-duanya perempuan ada yang dikaruniai kembar laki-laki dan perempuan. Paham ya? Itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wa hadhihi syahwatu khatiratun 'ala insan. Syahwat ini perhatikan baik-baik, bahaya terhadap manusia. Maksudnya bahaya bagaimana? Dia bisa menyalurkannya kepada tempatnya yang berhak. Jangan sembarangan. Nah, barakallahu fiikum. Ada orang misalkan naudzubillah min dzalik, dia posisinya Nah barakallahu fiikum seharusnya menyalurkan syahwatnya kepada yang berhak istrinya atau misalnya malah disalurkan kepada hewan. Paham ya? Nah, rusak atau tidak itu? Rusak. Karena ada di barat ya negara-negara barat sana kisah yang nyata yang bisa kabarkan oleh ikhwah, sebagian ikhwah dari Britania, Amerika, mereka cerita. Nah, ketika kami di Damas saat itu mereka cerita di negara-negara Gharab itu, negara barat sana sudah ma'ruf itu, laki-laki cinta dengan sapi. Paham ya? Ada seperti itu. Perempuan tinta dengan kerbau misalkan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Itu semuanya apa? Ganjil. itu na'am. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa meletakkan pada tempatnya. Aina yasrifuha? Kemana dia akan menyalurkannya? Wa aina yatakhallasu minha? Dan kemanakah dia harus berlepas diri darinya? Perhatikan baik-baik. Nah ini semuanya tanbih peringatan bagi kita semuanya jangan sampai keliru di dalam menyalurkan syahwat yang ada pada diri kita semuanya. Ja'alallahu lahu masrifan syarifan wa muntajan yad'u fihi syahwatah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan keluar yang mulia. Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Eh, kemudian juga memberikan hasil di balik itu semuanya. Nah, untuk apa? Untuk meletakkan syahwatnya bi an khalaqaz zaujat yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri-istrinya berpasang-pasangan. Jadi kalau ada laki-laki pasangan laki-laki ganjil orangnya. Ditanyakan normal enggak orang itu? 100% atau enggak orangnya? Oh laki-laki sama laki-laki itu bagaimana? Paham ya? Laki-laki normalnya senang dengan perempuan itu globalnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang terpetik di benak-benak kita cinta dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Cinta yang normal tidak masalah, anak dengan ibunya enggak masalah. Eh, anak dengan bapaknya enggak masalah. Yang jadi permasalahan benar-benar dia apa? Enam laki-laki senang dengan laki-laki. Paham ya? Senang yang berlebihan wa'iyadzubillah. Kita lihat sini. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah ciptakan untuk kalian dari jenis-jenis kalian azwaja berpasang-pasangan. Maksudnya bagaimana? Diciptakan istri-istrinya zaujatin minan nisa, yaitu diciptakan ada istri-istrinya dari kalangan wanita. Jadi enggak perlu khawatir yang bujangan-bujangan, enggak perlu khawatir insyaallah باذنillah dapat semuanya باذnillah. Paham ya? Karena jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan lari yang namanya jodoh itu. Terkadang orang lari jauh nyebrang sungai, nyebrang lautan, enggak dapat juga karena belum jodohnya. Ternyata dapatnya tetangganya. Ada enggak seperti itu? Banyak sekali. Dan nyuari berupaya semaksimal mungkin, nadur sana, nadur sini. Paham ya? Pergi sana, pergi sini, dapatnya tetangganya sendiri. Ada enggak paham? <laughs> Banyak ya? Banyak. Nah, barakallahu fikum. Jadi jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu khawatir, ditata di dalam Lauhul Mahfuz semuanya. Kita lihat di sini. nah barakallahu fikum wa kata beliau, zaujatun minan nisa yad'u fiha zauj syahwatah. Yaitu Allah Ta'ala menciptakan istri-istri dari kalangan wanita yang seorang suami meletakkan syahwatnya kepadanya. Wa yaslam min ghailatiha dan juga menyelamatkan dari apa? Dari bahaya dan juga na barakallahu fikum kengerian syahwat tersebut. Wa aidan hiya zar'un wa badrun fi turbatin tayyibatin. Yang mana itu juga merupakan apa? Zar'un sematan tanaman dan juga apa? semacam taburan Nah, fitur turbatin thayyibah yaitu pada na barakallahu fikum enam tanaman yang baik atau yang bagus. Maksudnya apa? Tuntiju dzurriyyah as-salihah yang nanti akan melahirkan akan apa? Akan mencetak keturunan yang salihah. Oleh karena itu termasuk bentuk Nah barakallahu fikum kemuliaan dan juga sempurnanya agama Islam ini diwujudkannya pernikahan bukan bercerai. Hati-hati ya. Jangan seperti orang-orang yang tidak punya sebab syar'i nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Ujung-ujungnya enggak punya istri dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan. Tapi upayakan semaksimal mungkin pernikahan ingat baik-baik Rasulullah mengatakan tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirun bikum umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti dari kiamat. Inilah termasuk fungsi tujuan pernikahan. Bukan apa? Bukan untuk apa na'am barakallahu fikum hanya semata-mata menyalurkan syahwatnya tapi mengamalkan ibadah na'am barakallahu fikum izakumullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam, jadi permasalahan ini bukan permasalahan yang bisa dikatakan sepele namun permasalahan yang sangat besar yang perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita menyalurkan syahwatnya kepada tempat yang tidak di Naam syariatkan tempat yang tidak pada tempatnya. Kita lihat di sini sedikit lagi. Fa idza qasara syahwatahu ala ma halallahu falahu fi dzalik shadaqah. Yang tidak bisa melihat, dengarkan saja ya barakallahu fikum. Naam. Artinya apa? Apabila dia meremehkan syahwatnya terhadap apa yang Allah Taala halalkan, falahu fi dzalik shadaqah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apanya? Apabila dia membatasi syahwatnya kepada apa yang Allah Taala halalkan, maka dia dikatakan sedekah. Maksudnya, na barakallahu fikum hafizakumullah, dia salurkan pada tempatnya. Li'annahu a'affa nafsah, karena dia telah menjaga kehormatan dirinya. Wa zaujatah, dan dia juga menjaga apa? Menjaga kehormatan istrinya. Wa aidan sahama fi bina'il ummah, dan juga dia berlomba-lomba untuk membangun umat ini. Bi ijadi dzurriyyah salihah dengan mewujudkan apa? keturunan yang salihah Fasara fi hadhihi syahwa khairun katsir wa naf'un 'adzim lahu fiha sadaqah. Maka menjadilah apa? Enam syahwat tersebut ketika disalurkan ke tempatnya memiliki kebaikan yang banyak dan manfaat yang agung dan juga di dalamnya terhitung dengan sedekah nasallahu salamatul afiyah rabbil alamin. Ambil dikit lagi ya. Nah.